واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي نبي رحمه وقدوه الامه لنيل سعاده في الدنيا والاخره وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min mudzillatil fitnah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bersyukur atas nikmat sehat, gunakan untuk taat. Jangan digunakan untuk maksiat. Khawatir pas lagi maksiat kita wafat kewalat. Oke. Okay. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, barusan saja menjelang maghrib di pertengahan asar mengayal ini dari tanda kiamat itu salah satunya yang disinyalir Nabi menaksuru jalajil banyaknya gempa. Yang paling dikhawatirkan adalah gempa akidah, longsor keyakinan, tsunami perilaku, dan itu terjadi hari ini. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kalau kita bisa melangkahkan kaki masjid, tapi jangan sombong itu pun dari Allah tenaganya. Wa ma taufik illa billah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa kesini bukan karena kita loh, ini digerakkan ku Allah. Maka jangan berburuk sangka atas apapun takdir yang menimpa catat. Sebetulnya tidak ada takdir buruk. Sebetulnya tidak ada takdir buruk underline. Garis bawahi. Yang buruk itu cara kita punya persepsi, punya interpretasi, melihat kenyataan dan takdir itu. Dari mana Ustadz dasarnya tidak ada takdir buruk? Makaru wa makarullah. Allah punya rencana kita punya rencana, kita punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana, rencana siapa? Allah. Wallahu khairul makirin. Maka ketika kita berencana, walaupun punya program keluarga berencana, tolong dalam berencana itu libatkan Allah. Kenapa banyak kejadian? Hikmah dibalik musibah. Memetik arti menuai hikmah mengurai makna. Kenapa banyak kejadian? Ya iyalah mun aya kareta nabrak mobil atau motor nusalah motor mobil kareta jawabnya dalin jumahan Angger salah motor kecuali motor nabrak mobil mobil disalahkan itu mah sudah hukum umum kenapa menyalahkan mobil dan kereta ngejelas jelas realnya Ketika hukum Allah diberlakukan, itu tidak akan ada musibah. Saya ngecor santren dong, rencananya tiga lantai semoga cepat terwujud. Saya juga yang di Jumbrung tuh dua lantai. Cor dong kan saya mas tayona kieu ngapwe rock and rollnya. Udah make gamis mah pernah nyeri hati. Kemana budak penaik mau pakai baju pemajikan? Nggak saya makean baju endorse lah. Ya. Dan saya mah sekali pakai pijen, sekali pakai pijen alus kene seseh pakai deh. Kang ngebangun pesantren, saya jalan tukang naik dong ke lantai tilu nucan angges. Eh duit 100 ribu alungken, kang ngaduk dikait ku suku. Sugan melong sanu ngalungken, asa pamereti langit weh. Kedua gocap alungken dikait sugan melong kaluhur duit saya tak nuka tilu 20 ribu nuka opat 10 ribu terakhir goceng sugan melong ngalungkeun naon deui curang teh ngalungkeun we aduk garing kakara melong apa hikmahnya jelema rizki kabeh ti Allah nafas ti Allah gerak ti Allah seluruh kebutuhan Allah yang penuhi tapi ketika Allah seperti butuh dengan panggilannya Hayya Allah sholah ya falah, bagaimana sikap acuh manusia? banu nu lo loban hente. mun ibu-ibu ke ngarenos terus adan berkumandang dituluykeun ngarenos atau memenuhi panggilan adan lo nama hayya Allah sholat insya Allah lain insya Allah la haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya tidak ada upaya kecuali kekuatan termasuk malam ini kita bisa kesini pun maka musibah jangan dilihat gempa itu udah jelas semua sepakat. Yang kurang disepakati hari ini ketika adan berkumandang masih banyak yang sholat di rumah. Cek Umar bin Khattab mah musibah agama itu. Ya, Maka saya nggak aneh Pandeglang, Selat Sunda, Lampung dan beberapa titik lainnya. Tidak aneh, saya melihatnya nggak itu. Kalau kapal jatuh lihatnya black boxnya. Kunaon ya loba musibah, loba nungahina Allah dengan perilaku rizki di Allah, gerak di Allah, semua kenyataan, keadaan berawal, berasal dari sisinya. Semua diurus olehnya dan semua akan kembali padanya. Maka ketika ayat tersurat sudah tidak mampu mengingatkan hati-hati hati-hati manusia, Allah ingatkan dengan ayat yang tersirat, cai bahai kadarat Donggala sigi jelema di blending. Terus non anu situ bondo, anu lapindo lapindo. Dan eureun itu hati-hati. Berapa kecamatan itu jadi korban. Tapi lemah heuras we hati teh summa kosat qulubukum. Entah kalau tidak ada taubat masal apalagi yang Allah datangkan wallahu alam. Biwe oh ya bieu. Aslina wani diriungkeun. Ngan saya mah tengah rasa ada karena mobil. Dan pas turun rame telepon ke orang Ciwastra tadi teh. Si Hafid ngomong, Ustaz rame cerita ayat ini. Fa'ina habun Terus saya kamarana. Ida zilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digonjang-ganjingkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isinya akan, bumi akan mengeluarkan isinya. Manusia itu beragama akan kaget dengan fenomena itu. Wa qalal insanu malaha. naon iya. Maneh teka masjid, maneh temaca Quran, maneh kurang serah. Maka dalam sholat wajib, setelah berjamaah, Disunahkan kalau mau sholat rawatib itu pindah. Biar bumi catat jadi saksi atas perbuatan dan ketaatan kita. Kalau kita taat. Berarti kalau bumi dipakai maksiat, marahlah bumi itu. Kunaun, cai laut dominan bahaya kadarat. Nyanyalah di Bali mah tarongengan tuh. Pakai moe surah besok. eh kan saya ke ke Bali. Lain dosa, dengan bahan dakwah ditingali dosa, teu ditingali sen katinca. Pokoknya mun balik tip Bali hafalan teh bubar loba we. Berem kadele bentak karasa akhirnya solusinya yang berem bentak. Hese saat ini hari ini detik ini kita sulit nyingkep tina dosa demi Allah hese. Red ka dia aya, red ka dia aya komo rujit teh. Mun ke naik mobil, aya nu naik ninja dibonceng awewe cangjutna ka ciri sok hayang nyepret lewina yang ngasupan kenceleng teh bujur kotak amal cuman kejadian-kejadian itu akan terakumulasi dan memicu memacu goiril bi alaihim berlindung daripada manusia-manusia yang dibenci Allah nyaho tapi embung bekerja tidak ikhlas bergaul tidak terpengaruh gitu wa istiqomah dinu terbalik ayo salat Alhamdulillah semenjak ada masjid Ibnu Sina abdi mah tara kagoda kudu salat. Ngomongnya juga nu benernya. Bulan puasa botram we. Nah bu kan jatuh bulan puasa. Abdi mah ti kapungkur ge tara kapangaruhan kudu puasa. Tanya dibalikan. Wajar kalau Allah marah. Rizki ti Allah. Saya pernah main ke cagar alam Pangandaran. Disambutnya lain ku jelma ku monyet. Sieun dong. Alungan gorengan tewak alungan cau tewak alungan suuk tewak alungan bala-bala tewak beri sesegerok mana cengek ceng. alungan rokok tewak nges dibere segala rupa kanumerena merena kumaha monyet jepian selamatnya dina Al-Quran Al-Baqarah kunu kirodatan khosiin keadaanmu seperti kerak kabeh ti Allah semua dibikin ku Allah pentas sholat tepat waktu wae insya Allah hati-hati perasaan gak enak ini kejadian belum seberapa rek itu wae coba mulai sholat berjamaah tilawah sedekah biar juna tijaratan lantabur mau bangkrut musibah kan masalah kalau kita berakidah ketika Ibrahim dibakar api tutung tuh Ketika Musa ditekan Fir'aun, laut kenapa jadi terbelah? Itulah pertolongan Allah. Bukan musibah. Musibah mah ketika kita jauh dari Allah. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kan eta realna nanti la ilaha illallah anu Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Al-Qur'an. Muhammad Rasulullah As-Sunnah. Fa in tanajatum bi syai'in farudduhu wa rasul. Apapun masalahnya, Tolong kembalikan ke Allah dan Rasulnya biar Allahnya nggak marah. Gerak cobaan. Mulai dari detik ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Resolusi 2019 rek itu 2019 sepakat ganti kalender. Oh, awas tong dicilakaeun ganti presiden ke saya ditewak. Ganti kelakuan, ganti visi misi mikiran dunia we akhirat Dunia ini semakin jauh dan menjauh kita tinggalkan. Akhirat semakin dekat dan mendekat. Yang bur begitu deketan. Kitanya aja nggak sadar. Hidup ini seperti eskalator ketika ke bandara terakhir Jepang Korea Korea melumpang ternyata ya, ya eskalator naik eta cicing gerak tidak gerak amal tidak amal semua dihantar menuju kesudahan maka kiamat dibagi tiga catat satu sugro, kiamat kecil, kematian seorang dengan penyakit, celakaan, apapun penyebabnya, semua ada ajalnya. Kedua, kiamat wusto, kayak kemarin, gelang, ternyata jumlahnya tidak sedikit. Mungkin ucek Rasulullah ngalaman mak kiamat kubro, ketika bumi gonjang ganjingkan, ammayatasa alun anin nabail adim berita besar, alladhi kumpihi mukhtalifun, saya alamun semua panjang. Banyak di juz 30 itu tentang kiamat dibaca ngeri, dipakai sholat engap. Dan tanda-tandanya ayat sa'ah bermunculan hari ini. Sing jadi pemicu musibah, sok mihapekeun budak mun rek ondangan mun aya kepentingan ke kolot eh, nak Berhenti. Karena tanda kiamat itu satu kedua melahirkan majikannya. Saya paling marah besar ke istri saya Mas, orang masuk ngaji, langsung mihapekeun incu kan ini nak Dan ini nama mau nolak atau we, tapi cek isyarat agama nggak boleh. Emang indung orang babu. Hai hari ibu mah bega statusnya mam you are my everything. Mah kau segalanya ku, si mama langsung komen segala nage ku mama. Nyengit popoyan? Ku mama, ngampihkan motor pun orang telat ku mama. Mihape incu, nyese nyalinan budak mama segaranya etan mau memicu kan memetik hikmah di balik musibah nges dan nges terjadi musibah mah hikmahna naon kela penyebabna dulu dan mau aya musibah teh tekausalitas sebab akibat karena ada ayat innallaha la yudlimu miskola darrah Allah tidak memberikan kezoliman sedikit jadi yang terjadi siapa yang menyebabkannya? Surat Ar-Rum. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Apapun yang menimpa kamu itu disebabkan tangan-tanganmu. Piratina tanda tangan. Nah, tanda tangan jadi musibah menandatangani dengan jabatannya lalu menyetujui penebangan pohon di hutan. Lalu jutaan pohon dengan tanda tangan itu ditebang secara liar lalu banjir. Banyak korban doraka terkecil micin runtah kawalungan orang Cipamokolan nukarunya orang balai Endah tiap hujan tenyaman manya kasur anak kenteng eh ini tafakur maka isi umur sebelum dikubur dengan tafakur berpikir lalu tadakur merenung termasuk yang memberikan kontribusi ke musibah itu nggak ketika dia lalu tadabur baca sehingga saya tahu ayat-ayatnya doharol fasad bil barri wal bahri bima kasabat aidinas apa yang terjadi di muka bumi di lautan di darat di laut itu disebabkan hmm, tangan-tangan manusia itu sendiri tanda tangan sapu tangan tantangan rintangan banyak istilah tangan sok Ayat-ayatnya, nah maka kalau Google kita tanya menjawab semaunya kalau Al-Quran semuanya. Makanya saya kurang mengindahkan Google, e dia Google mengacapruk, belok kiri, lurus, belok kanan, geblus ke dapur batur, mundur deui. Capeun si tetehna, turun-urun, nusuk ngomongnya kan awewe, capeun teu pre-pre, liur ah, sesatkeun we. magdub magdubi alaihim waladolin berlindung dari dibenci dan tersesat tong sombong tong salah nu dituturkan contoh pulang malam dong ranca ekek barusan maghrib lampu pegat misalkan lampu mobil kita pegat ikhtiarnya gimana nggak maju kan mobil ayah diharap tuturkan uncaan tuturkan tiba-tiba nu tuturkan teh ngerem ngadadak ngadat dong jaba capek pak tong rem ngadadak habis itu tadi nuturkan bapak terus nu jadi masalah naon nyam jadi nabrak bujur mobil bapak saya pun tanya terus di garasi api salah nu dituturkan salah nu nuturkan Allah sudah bikin semuanya beres di surat Al-Baqarah ada pernyataan Allah firmannya rajim Wa idha kila lahum la tubsidu fil ar Ketika dikatakan kepada manusia-manusia itu mereka Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Cuma jawabannya lebay. Kalu inna manahnu muslihun. Nyun pila lapang golep. Pila-pila di beton caringin tiru luhur dago. Di beton jalan. Mestinya ada air meresap ke hujan. Karena kehalangan beton. Cai palit ke hanap. Airnya cai monok di mana? Di orang balai enah, Ngiring kulem cenakang. Soalnya hakna ngesti korupsi ku jelema dengan kepentingan syahwat. Nyun pila HB sampai pemerintahan mengadakan program sumur resapan tekudu. Kameak-meak biaya, orang namanya sing sadar. Dacai memahluk no taat atuh. Jumlah air yang ada di dunia itu tidak berkurang, tidak bertambah sakitu Nah, Tanu disuguhkan air nantinya orang pemukolan resep semangat datang nake naon hatena teh hareran kaciri tina nyuguhan nake ciherang saya mah cowok sari ah kuduna nginum nake nutri sari rasa jeruk saya tadi rek beli roti di, eh, di minimart yang sering ningali roti panesa wis jt 80 juta ya Nges-nges gibah, gibah, gibah. Roti panesa. OTW nyari rezeki kan? Min kali plus sama dengan min. Niat salah, cara benar salah. Lain rezeki, mafsadat kerusakan. Maka aduh banyak sekali ini penyebab kenapa ada gonjang ganjing air tumpah ke darat itu ada semuanya di Al-Quran tinggal rajin aja buka di juz 29 juz 30 itu tentang kiamat dominan kalau saya mengurutnya di Al-Baqarah kalau inna nahnu muslihun mereka merasa bisa tidak bisa merasa merasa pintar tidak pintar merasa merasa benar tidak benar merasa merasa suci tidak suci merasa akhirnya yang terjadi Allah cai laut tidak diuyup kan Fir'aun mah payah nginum ci laut disangka Orson bunghak lah tuai. Maka apa yang bisa kita petik arti tuai hikmah urai makna dari apapun yang terjadi. Hei, kita termasuk kontributor kejadian itu enggak? Maka saya ajak anak-anak ke masjid, Bang. Amete musibah agama. Dan paling berat mah musibah agama. Pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kan di Cipomokalan teh misalkan, jelema teh doraka kabeh aya nu imana, tapi ketika ada musibah kenapa dibabat semua? Rasulullah menjawab, orang beriman itu pulangnya jelas. Membawa keimanannya. Tapi penyebab musibah itu terkena dominan maksiat di sana. Sok tsunami rata-rata di pinggir pantai. Tinggal yuk kegiatan pantai. Kemarin Pangandaran alhamdulillah omsetnya menurun 80%. Biasa sapeting malam tahun baru semiliar. Kemarin 80% hilang karena jelema digiring ke masjid muhasabah. Saya terakhir dengan RK Bernur di Al-Hikmah Ujung Berung datang dia. Terangkan, tolonglah dukunglah kegiatan menta markas nubadak badak curang teh. TSB terus mampu ngawadahan mengkajian teh. Jadi macetan, jadi fitnah kondusif. Cik menta masjid Cherryville sudah tidak mampu. Menta markas lah, gak sibuk tenda curang teh. Tiungan, orang hariung didinya ngebahas hikmah musibah. Maka kenapa Bandung nyaris tenang, nyaman, tentram. Ayah oyak setik dia. Lihat kajian di Bandung. Kajian ini tidak harus banyak, no penting eh, konsisten. Itu yang dimaksud Nabi ahabul amal dawa muhawa kolla Tahu pasak, pasik dinu pacul, letik tapi pagi. Lamun pasik nalogor, macul semangat cul hiber, dorana nancep. Karena pasik nalogor, nu bahaya, pacul hiber, gravitasi berlaku balik di kehanap sereng karena celi maka jangan main-main dengan pengajian saya mah kemarin pasca musibah itu yang viral itu video datu eren ngaji cuman tidak publis karena dan saya mah tidak begitu terkenal cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya itu aja nggak sebagai atau nggak atau dalain karena hayang loba follower Rasulullah ge boga Instagram, Fatline, Twitter, Facebook, Instagram, follower nepi ka urang, Allahumma sholli ala Muhammad dominan. Jadi tong lebay, tong narsis, ya terek ngaji rek narsis. Segala make status OTW Ibnu Sina cipamokola. Kajian bersama Ustaz EE. -e. kan? Muntah nyaho tong nyanyahoanan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. OTW duha. OTW tahajud bari hentu teteh. OTW charity. Jangan ping aku karena aku rokaat kedua. Eh, dan tiap ganti rokaat we nyen status. Gibah we jadi nanti di share ke grup WA. Komen dong arate sama keluar di grup WA. Grup manapun itu kembur baterai. Terus liur ke tulisan nulain tulisanana di share-share ke nyerang batur. Keluar out of the zona. Nah, terasa hati debak. Di WA di share nuk itu. Jangan ping aku karena aku di rokan kedua. Kan jadi memicu orang jadi gibah. ngomong si Eta. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Ria, ria anas ingin dilihat manusia. Fawailul solin. solatnya jadi teka bawa ke Allah hancur gara-gara yang dimaksud dengan sholat itu bukan Allah lagi tapi lebay we narsis wah pret cerita sholatnya tiap ganti rokaat tiap ganti status cilepe ngirim deh foto ya foto orang keruku ya. ini terjadi mata ku ajar ngesti bisa diperingati ku ayat-ayat Al-Quran ku ayo diingati dengan ayat-ayat yang tersirat peta sehingga tadi ngalungkan aduk garing Mana itu diberi waktu, diberi sempat, diberi sehat, tapi tidak dipakai taat, malah dipakai maksiat, yang kawalat. Ini yang kemudian Allah marah. Allah itu lembut, sobaring, sakur, penyabar, tapi kemudian wait and see, fanta rusak. Ah, tunggu. Sugro, Gusto, Kubro. Jakarta itu terancam karena airnya dieksploitasi terus handapnya ngolowok cek para ahli tanah mah tinggal nungguan nggak kebros tapi ketika maghrib ke masjid nu macet lain masjid jalan berhenti dululah rizki itu di tempat waktu berjamaah catatan saya mah barusan dibisikin sama panitia Ustaz tolong stimulus kita lagi ngebangun Ibnu Sina masjid mah kudu gede penting herin ku jamaah ini terlalu mewah dibandingkan dulu Masjid Rasul, Masjid Kuba, Masjid Nabawi nggak segede gitu. Tiang nanggilin beton ke pelepah, eh, tangkal korma, tiungna pelepah daun kurma sampai ada hadis Nabi kalau udah sholat ngusap banget karena lain karpet kesik. Yang mahal itu bukan masjidnya, ruhnya. Percuma juga punya harimau di rumah, harimau putih Sumatera dong mahal dilindungi ayah di imah orang. Saya pernah diundang menteri menteri Acamani ke rumahnya. Bekas menteri keuangan atau entahlah. Panggil di kajian kia baliknya newak set setengah jam weh ke keluarga saya. Di mana Pak? Arcamanik. An Arcamanik mah Bismillah. Kalau memang antriannya masuk jadwalnya pas. Udarullah datang. Imah eh, nu bengarnya gerbang nage ayah gaiban muka sorangan. keremot mak keremot Langsung saya ke ruang tengah, bari eueuh suara ada make speaker. Pas asup ke ruang tamu, kebek langsung hasil ngesang, ningali maung mencerong. Tong siun ustad ternyata apa lu nasi CCTV. Geus cabakan ku saya teh. Woi mah asli maung, tapi panonang seganti ganti ku kaleci. Yuk ke saya teh selfie lah ngaji, ngaji jeng maung. Lalu ada anak kecil tuh tek tek tek incuna naik kanu mau tahu beki yakin yang mau pae yang unik ketika di atas harimau itu anak yang tadinya gelak tawa bahagia menganggap kukudaan pada mau ngecerit histeris ngoceak maratan jagat ngecerit maratan langit kunaon ya budak ningali berit cit letik nah aku mau ngtesian ku berit sieun berit mah hirup kan ya Ustaz Epi eh, letik tong ditinggali letik nah hirup nyaho. Tong sok neangan nu gede, nu letik kue, nu penting hirup. Iya masjid Ibnu Sina letik nepi ka direncanakeun lantai tilu lause mengontrak tuh. Apa masjid lause? Penting mah hirup, badag ge teh hirup mah karena. Nah, seri. seri maka nu SMA ngahirup kenana komo dihirup kena ku pemuda alatif tingali TSB hirup nu penting mah datanda kiamat teh disinyalir ku nabi saya ti alenas jamanun bakal datang satu ketika kepada umatku menimpa di mana keadaannya layap minal Islam tidak ada Islam ilasmuhu tinggal namanya saja hijrah malin tulisan kaos kalakuan Oh, kaos hijrah di mamana. Tina naon ngana naonan. Karek hijrah dua minggu langsung segala diharamkan. Musik haram. Rokok haram. Naon dinu haram. Gawe di bank haram. Loba nu curhat. ada aing mah eureun hijrah. Naon karek mus di cara rekan. Samang nu ngomongna pangikeun jeung urang. Saya aja pakai baju gear masih loba nu komen. Cika tuh euy sarung, pakai kopiah Mang belikan atuh eh cahing. Angeslah netizen lah. Karek dua kali kajian langsung ngecos. Ini musibah. Sehingga orang yang dapat hidayah mundur lagi dengan perilakunya. Cek saya teh kan yang gila mana? Eh mana main haram kan wai. Mana sok ada nog hayam tara? Apa urusannya dengan nog hayam? Nya sok ada nog hayam tara nyaosok atuh. haramnya. Ada menang meli anger haram telur ayam itu lahir dari perjinahan ayam. Ayah ayam kawin resmi. Eh tong dihakan dokna. Berarti mana mendukung perjinahan. Itu tong kalem kalem gerak, kalem, kalem, balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Tos hijrah teh tarbiyah, ikuti terus kajian tapi amalkeun heula tengwaka judgement ini musibah, maka terjadi konflik beda seutik pendapat pindah masjid nyeun musola. Hey, Al-Baqarah 213. Kana nas umat wahidah asal manusia teh satu. Adam bere baturna Hawa. Khalaqad dakar wal unsa. Jadi sepasang aju aja Apa yang tidak berpasang-pasangan? Porsi meja. Siang, malam. Utara, selatan, timur, barat. Ya, ayah mitos di Sukabumi, Roro Kidul. Berarti ayah Roro Kaler. Cing Roro Wetan. Nah, si tahu ya disebut teh. Ayah lelaki, ayah awewe. Ya. Apa yang tidak berpasang-pasangan? Jadi tong alergi ku perbedaan perempuan laki-laki itu beda. Ayo nama hayang sarua, maka laki jeng lalaki, awewe jeng lawewe. Sia jadi kia. Contoh, panitianya keren, semoga jadi amal soleh dengan acara malam ini. Saya ngaji encander, bolu musial, kopi pang ninyuken. Eh, balik ngaji teh sok catering misalkan dahar bareng pertanyaan ayo ngising bareng tuh. Iya nusuk ngabeda ke jadi pasea. Jangan alergi dengan perbedaan. Gak ada manusia yang sama. Kembar apapun manusia minimal lahirnya beda. Ada kakaknya. Jodohnya beda. Takaran rizkinya tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Kematiannya pun tidak sama. Karena masalah beda pemahaman sedikit. Atulah. Contoh. Bu kalau mau tidur baca doa nggak? Kadang-kadang. Nyaho orang kayak non soana nyawa WA langsung sare nyawa Instagram langsung sare oke alhamdulillah kalau masih taat dengan sunnah sebelum tidur wudhu dulu baca doa dulu baca Quran dulu sholat witir dulu tiga rakaat takut khawatir nanti malam tidak bangun lagi seperti Umar bin Khattab alhamdulillah kalau steaknya sudah di sana Ayo bacaan doa tidur teh tidur malam ker tidur siang ker semua tidur bu Tuhnya malam hungkul. Ibu, iya dengerin dulu. Metuh, can beres rame. Gara-gara perbedaan ya. Punten, Bu. Ya doan tidur, tidur malam, tidur siang. Ya, setuju kalau itu. Kalau ibu ini kan tidur malam, nges, tong pasea, nges. Tak iya nu jadi masjid jadi kosong teh. Hep, saya belum tamat, makanya tong sok motong. Ibu suka buang air malam nggak? Omeh tuh. Ibu suka buang air siang nggak? Omeh tuh. Nanti cenah ainu sok doa sarep penting hukum, hei berangna omeh tuh. Hei apa kabar? Di sini pentingnya tarbiyah. Jadi jangan sibuk dengan aib orang lain yang kekurangan belum paripurna ilmunya sok hargai kudaik. Makanya saya mainnya di frekuensi ah kudaik ke masjid nagih alhamdulillah. Kayak di masjid ya obrolan nama. Maka dakwah itu merangkul bukan memukul, setuju? Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi, setuju? Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Salah sutik laporkan Jika nunggus. Nah itu jadi curhat, edit, edit, edit. Aing yang jadi dukun yang jadi ustad mah. Ustad mah salah sekali ditaringalkan, di di netizen, wah diviralkan, mending dukun. Sekali bener di darah tangan. Resiko, kalau melak pare sok jadi jukut, melak hadema sok ayah butut. Coba kita ahli maksiat ada nggak yang menghujat? Bu dulu nggak berjilbab mau anu ngomong. Ketika ibu make gamis dicadar, kemana karung lempang pasti. Eh asliin, emang gampang hijrah, penuh tantangan. Saya ke masjid, pertama-tama dulu awal-awal dari papatahan ku si mama apa yang mau ke sholat ke masjid. Ke masjid dong era-era ge. Kering lempang we. Si anjing ke masjid. <laughs> Si anjing. Punten pada KM. Dari mah anjing anakna. Jeng mu alap deh anjing ge. Can boga dosa. Hmm riweuh jadina teh tak jangan sampai mewah masjidna, tengilu udunan, tapi riweuh gara-gara bawa pemahaman yang dipaksakan. Ya nu hiji utek-utekan, nu hiji henteu riweuh. saya temu utek-utekan, berarti maneh sholat tehusu. Naon nepi ka apa? kira-nana utek-utekan. ayo maneh eta geus salat banget sapeungeut, tinggal ningali curug sia. Ah jadi cik buang, tuh tuh usum Nanti loading sendiri, nanti surfing sendiri, nanti searching sendiri. Dakwah mah mengilhami bukan menghakimi. Ayo bener deh sah Allah. nggak cina deket lah jangan Allah kayak Allah nu mere hidayah. Jangan merasa benar, setuju? Maka asal manusia itu Al-Baqarah 213 1 diutus kitab Al-Qur'an, dibawa nabi, lalu manusia berbeda pendapat tenanaon numaseakeun mah malain beda pendapat beda pendapatan tanu jadi konflik masjidnya uang kas struktur organigram terus mun masjid jami entong sok diakuisisi ku hiji ormas ieu mah masjid persis ah nu NU mung asup ieu masjid NU nu lain mung asup entong matak saya tugasnya nyabutan plang-plang eta ditato budak pang Cina pengajian numeta Cina murota nubar gerkil Cina tartil geus ayat tuh budak briges ekTC monrek salat berjamaah lalu melirik si anjing monrek tadi tuh anjing cek monrek teh wanieun jadi menyatukan umat mah nya ratu weh mentak saya mah sering ngayakin program ngaliwet di masjid nu tadi napas saya ke ku botra mah ngahiji menyatukan umat itu cinanya ratu kernya tuh ngong adan beres dahar kan sarolat berjamaah wifi-an masjid teh minimal taletring kan hanya ngestetring di masjid tengilu sholat era alhaya nanti muncul rasa malunya ngilu sholat suasana lobaan kan jelema mah mending teboga beas jeung teboga baterai Udah heula neangan masjid Padahal kaya miring ngecas saya mau di dilobaan casan masjid teh no nepi ka istilah masjid al jasan dakwah itu merangkul sok kebutuhan masyarakat no untuk kolokdam tuh ayo kopi jadi pinuwe ya masjid itu dakwah ruksakna dakwah di orang mah merasa benar merasa bersih merasa pintar merasa suci tidak benar merasa tidak pintar merasa tidak suci merasa sehingga dan adan sendiri komat komat sendiri Sholat-sholat sendiri, masjid al sendiri. Apa Ibnu Sina? Tokoh naon Ibnu Sina? Tokoh terang. Kudu jadi rumah sehat, tong jadi rumah sakit. Sawe nu asuka dia jadi jager hatena teh. Tercerahkan seperti rencana Pak DKM tadi. Tolong kalau ada sedikit-sedikit persepsi, interpretasi, tafsir yang berbeda, lihat kesamaannya aja lah. Saya pernah dicarekan, Ustaz, nah subuh teh kunut, Oh, sampai di dan teu apa doana coy. Di mana salahnya saya? Terus kudu ngabohong. Cicing Tak tong nita imam subuh ka saya, hese ngapakeun doa kunut teu apa-apa. Lain teu beuki, da geus kolot hese ngapakeunana. Nah. Walaupun terus belajar. Jadi we ribeuh. Tong nita ustaz tara kunut ceuk saha. Mun orang ngamakmum kan nukunut, tara mihelaan, abi ti payunnya, tara. Dihargai ku orang mah. Ya. Jadi riwe, cik tong hewir, ninja hatori weh nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Mungus ke omongan kita calager, musibah. Nges jadi musibah kakara dipetik hikmahnya. Mas ulah keluar tinu tema. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi dia yang terbaik di mata Allah karena pertobatannya. Ikhlas. Mau teh suantana dia semangat sok sorong tak tokong angin imaman kayak sok belajar aja imaman dok di luar prediksi sorana nangen cakur anan nikmat katanya dia belajar apa terharu rokaan teh hiji bener tong goreng sangka hirup ya anta dua apa fatihah ngenahan baru muncul masalah Mau mamu geus mulai duduk aing ge. Heeh kahiji mah lancar, ieu naon jong Mamu makmum mesti kuat latih. Subhanallah. Subhanallah. Eta imam bijak malika tukang baik luhur deui. Takong biwe diajar, diajar, diajar, ingin terangkat dan mengangkat derajat, harkat dan martabat yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah Allah berjanji akan diangkat beberapa tingkatan manusia-manusia yang beriman lalu mencari ilmu beda saya ke mas santren teu tapi tulu diajar sekolah tetamat tetap boga biaya kuliah tak pernah tapi enak asup ka Unisba asup ka Unpad kantor saya di IKA Unpad yang barudak fikom, bukan sekolahnya Mana itu sekolah tapi nyakolah. Setuju tidak? Kalau dengan ilmu yang sedikit sombong, mulain salah. Ini persoalan yang harus dikikis satu persatu bersaudara. Halus mana preman mau di masjid yang ustad mau di tempat prostitusi? Ustad mendakwah mah. menjajan jajan mah cilaka weh. Tapi jajan naon heula. Kan ayah ronde di teh. Ronde ketane, eh, saritem murang mah apa dosok penggoreng sangka. Meningali orang di saritem satu waktu baturan mesti jadi fitnah. Dinya loba dulur orang nukudu kudu kaluar ti dinya. Teh wae sing mawat kerki tuan. Preman mau di masjid ya alus kerta tahajud mah berarti tobat. Preman mau di masjid cantang tuh alus mun maka setru mau ampli. Ya hesenya matak bersihkan hati lamun masjid yang makmur tak sama sok ribut yang DKM DKM nu sentimen ya budak kita to memincingkan matanya dengan sinis kita rima tuh sholatnya kadengen aku ngono kita to na pak ayah tuh tiap sholat bapak narima surat tanda terima di Jibril atau sholat bapak ditampi kwetansi alus cain ke jawaban tetah hargai jelema rek ibadah mun itu musibah Fala tujaku anfusahum. Jangan merasa bersih. Walakin Allah yahdi bayasa. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Entah saya pakai kubluk, amet loba dedengean, gandeng. Kira salah gitu lain jadi manena nu ngatur urang lain Allah nu ngatur urang. Di dakwah teh kumacek manena. Punten ka para netizen kan. Ka para hater di YouTube kan mah ya edit heula mang dak 250 juta kamari bari lain orang nu nguploadna aslina apa hasilnya doraka gede dakwah terhambat gara-gara kecemburuan maka perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan yang menyebabkan perpecahan adalah musibah kedengkian aing udah piking aing udah kecek merasa bersih bangga dengan kelompok berenang setuju tidak sok tidak iya ibnu sina bakal steril makmur Madinah dulu kecil, sekarang kan terkenal saya bayang ke Madinah. Saya doakan yang hadir malam ini tahun ini umroh. Sudah niat bu? Senabung kan? Paling nepi ke jalan suci. Nyasoke niat mah datang pakai kuota tuh. Ya, doa mah merubah takdir bu. Udah sakit tiap umroh teramaya endorse ini tuh. Ya, merek jajaka kalau heron kasiro. Jadi sing sing bersih hati lah. Karena ketika hati dengki, iri, tegil namanya, gila dina amanu sirik ke jemaah iman lainnya. Asa surga nu manena itu sudah musibah ukuran Umar bin Khattab. Tidak ada perdamaian, konflik. Bangsa kita lagi di seperti itu kan. Ya, terjebak kabeh. Akhirnya masjid jadi kosong. Dari fenomena masjid kosong, rumah Allah kosong berhenti orang berdoa pahala berjamaahnya hilang satu tambah satu itu dua tujuh kalau dalam berjamaah walaupun berdua maka barokah nah sekarang kalau tidak dakwah mengembalikan manusia dari zona jahiliyah ke zona rahmah itu bahaya maka nah, daerah-daerah yang krisis kegiatan agama nah berarti upasakan oyak ya zilzilatil ardu zilzalaha wa naqsuru jalajil Kenapa bumi bergoncang? Memang itulah ayat besar tanda-tanda akhir zaman. Hikmahnya apa? Dari mikro aja dulu. Saya rumah tadi Jumbrung, biji di Sindang Raya. Besok mau motoran dong, kacaringin tilu asup di orai tapak, bahion barius. Ya, dongeng di warung kopi. Kita jelemanya punya kegiatan nyenan peyem. Peyem tahu, tape, Cimenyan, cimenyan dijual ke nggak ngahandap ke pasar kisah unik di sini yang saya petik arti tuai hikmah urai makna baju dong si tukang boyo merah teh karena naik dagang tiga hari prosesnya diantepan sambut dimulai di ala dipesekan disepan puluk, diragian nepi kayu di boyo diantepan maka daun jauh maka tolombok oh, tanggungan seperti itu aja kegiatan satu ketika Geus tahajud hayang omsetna alus murid. Minta ke Allah, ket reket reket reket nya surat subuh teh ditangguk. Baru sepuluh langkah dia memikul tapenya itu ting nincak naon dikurubas ke sawah. Bahe ambek. Ya Allah, mana tahajud abdi nu penting. Direk dagang yang anis halal ku anjen dengan takdirmu bahe dicicak tanggungan ngana balik ka imah nyok jeje kunaon pak pae aing mah tahajud deui naon cenah musib musibah dong apa hikmahnya datanglah cek mana si akang tuh kerambek keuyuhna bahaya teu kapuluk hiji ge kudu atoh ya mun si akang nepi ka init ka pasar naik mobil nu biasa ditaekan ngabring tukang peuyeum hungkul dicaringin tilu asup ke jurang kabeh si akang gun selamat gara-gara dengilu kan saya katakan di awal tidak ada takdir buruk kalau persepsi kita berprasangka kita kepada Allah lurus jadinya ngahulem kamari terjadi Lion Air ada orang beli tiket lalu tertinggal amek-amekan di bandara beberapa waktu kemudian tersiar kabar bahwa Lion Air itu jatuh atau tadi nama Allah tahu hikmahnya musibah yang terjadi yang kita terima informasinya jadi mendekatkan kita kepada Allah data rizkina damun tadi kan mah maneh mah mau ingat aslina sok ibu ke sok menang meren maka musibah dari kacamata lain ada orang ganteng lah Mungkin saya nggak gambar ngagamarkeunnya tinggal iwan udah hadap lah Saya mah terkasep kasep ngan payu. bapaknya nukasep ke payu. parayu berarti musibah ganteng-ganteng mubazir ya datang dong ke syekh syekh stres eh duit lo loba pangabutuh lo eh, Kemajikan soleha dak soleha terarengking duit lancar mobil ya tinggal makin mana fenomenal ini syekh syekh seri awas ke dilaknat awas mana ke dilaknat ini tahajud tuh penting untuk ternyata latan Allah. Kamu dikasih nikmat dunia, Fir'aun pun dapat nikmat itu. Tapi kamu tidak bisa korup kepada Allah. Cerita. Oh, eta ya, natanda ketika kita tidak diberi kesempatan menikmati jamuan rahmat Allah, Allah berkasih-kasih dengannya. Itu sudah laknat. Paham ya? cuman orang loba segala rupa tapi itu bisa ibadah kalau ete laknat saklabah ge benghar Fir'aun ge benghar ete musibah di istijrod disumpun berarti emang itu bukan musibah maka ujian terbagi dua ujian pahitan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal angkus al-baqarah wa basyiris sobirin sing sabar kurangi makanan, minuman, buah-buahan, dihilangkan jiwa, kasih pergi, anak wafat. Ya sobat hum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi Fajirni bi musibati wa minha. Ternyata musibah itu bukan yang hanya terjadi sekarang itu betul. Tapi ada musibah yang mengancam bagi setiap diri. Tidak diberikan sehat, sempat, nikmatani, magunun. Mereka lupakan. Diamkan. Biar terhindar dari musibah. Jaga wudhu. Tak kau berwudhu, kau bersolek untukku hambaku. Karena wudhu perintahku. Eka skincare, ke medicare, perawatan, belaan, mayar, macet, ngantri, datang. Dititah wudhu ku Allah itu ngebangun inner beauty. Jadi gugup. Kau berwudhu, kau bersolek untukku. Mas wudhu kemana? Ke masjid dong. Allahumma ftah abu ya rahmatik Hai hambaku, kau masuki rumahku. Berarti kau ada ke kepentingan terhadapku. Berkebutuhan akan aku. Tidak boleh duduk kalau masuk masjid sebelum dua rakaat sunnah tahiyatul masjid. Kau menghadapku, hambaku. Aku bersiap melayanimu. Bertakbir dong. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku tahu kamu lelah hambaku. Aku tahan kejatuhanmu Berapa? Kududuk sujud. Kemana saja hambaku? Seperti ibu yang merindukan anaknya yang tak jelas kabar beritanya lama tak pulang. Begitu berat bebanmu. Sini. Ibu ringankan berat beban punggungmu. Alam nasroh laka sodrok. rabi sroh risodi Nangtung dei. Di antara dua sujud Allah tersenyum. Kau masih mengakui aku Robmu hambaku. Ruku dei. Sujud dei. Allah berbisik. Allahu hambaku. Cinta padamu hambaku. Ketika salam ke kanan dan ke kiri, Allah proklamasi, siapa yang mengusikmu, aku yang mengusiknya. Maka ketika tsunami terjadi di Banten, ada satu darul Quran yang karena sedang mengingat Allah, Udkuruni adkurkum, kau ingat aku, aku ingat kau. Ibrahim pun tak tersentuh api. Kalau Cipamokolan ingin selamat, bangun fisiknya Ibu Sina bangun ruhnya Ibnu Sina. Adakan kajian rutin, sholat malam, subuh berjamaah, bagi-bagi makanan, mual, hanya Allah bohong. Wani tak saya mengurangi tidur keliling, besok pagi harus ke Banjaran. Makanya terus bergerak, bergerak, bergerak. Karena rugi, kalau tidak bergerak, semua menuju kesudahan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Bukan musibahnya, setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Injury time everything. Right? Jadi hebola. Karena ada jatah pertanyaan tiga saja. Oke MC. Saya kembali setelah pesan Nutrisari. Cek, itu panitia maaf Nutrisari dinginnya dong di sini biar pengen dingin-dingin ya tadi ya. Tong tong jangan ngaburin. Oh. <laughs> Nutrisari sama roti ya, kalau Saya kurang vitamin C ini. Oke, ada Eh, ada tiga pertanyaan eh, kesempatan dari Ustadz Depi bentar. Harusnya empat kan biar adil ya. Ahwat dua. Eh, jangan empat ribu dua ke carikan. <laughs> tiga aja gitu. Nah, hiji weh. Oh hiji. Tapi daripada hiji ribut mending opat akur. Oke okay, sih. Dua uh, apa dua ahwat dua imhan bentar. Uh, ladies first gitu. Ya. Sok biar berimbang lah. Enggak uh, mana mix panitia puntennya mana? mungkin yang di luar juga ada yang oh, iya, iya. ya. Ini, ini satu di luar sangat banyak sekali. Bentar, Okay. Di sini satu, uh, eh, Iwan di dalam satu, Ahwat di luar juga sama. Bentar. Berarti pertanyaannya yang di luar dulu ya? Oke. Okay. Tapi sambil nunggu Pak, mending di sini dulu pertanyaan yang di sini. Oke. Okay. <laughs> Oke, jadi bukan paling ini. Oke, Ibu, mana? Jarang enggak? Assalamualaikum Ustadz Evi, nama saya Kania, warga dari Cipta Pesona, Blok DD7. Siap Bu Kania, Waalaikumsalam. Uh, begini pertanyaannya, uh, mengenai musibah ini ya Ustadz ya, kita kan juga mengaitkan antara musibah ini dengan fenomena alam yang dikaji secara sains, secara sains gitu ya, dari segi geologis, dari segi topografi dan juga gimana kita harus mau compare ini dengan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita kaji dari dua hal tersebut atau harus kita mengingat yang mana dulu gitu? Ya. Ya Al-Quran saya jawabnya pakai Al-Quran aja. Wa idha kilalahum aminu. Apapun yang terjadi, ajak mereka beriman. Kalau orang-orang pintar ngomongnya, ini fenomena alam. Wa kilalahum aminu kama amanan nas. Menjawabnya, kalu anu minum kama amanah sukaha. Ini nggak ada kaitan dengan akhlak manusia. Ini fenomena alam hati-hati itu udah kufur. Sementara di Arum ada dohalul fasad fil bari wal bahri. Ketika diajak beriman mereka, kama amanah subaha, haruskah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman. Maka ngajak ke memang siapa tahu kaitannya agama ya mah. Fenomena alam, yang alam sudah tua, itu itu biji kita kalau ada beriman ternyata seluruh fenomena yang terjadi di ayana Al-Quran termasuk perbatasan laut yang tawar itu termasuk di dalam sungai itu ada di dalam laut itu ada sungai Al-Quran menceritakan itu Google menjawab semaunya Al-Quran semuanya beli Google beli Quran maka nah, kalau pertanyaan itu tadi ITB pernah dapat pertanyaan itu gunawan cek saya tadi pancing soang sorana betarik apa soang soanku namanya? Saya tes eksakta. Kenapa soang, suaranya keras? Karena volumenya panjang. Saya tetong ego. Dua tambah dua opat. Untuk jumlah empat itu empat kurang dua. Eh, delapan kurang empat ya empat. Sepuluh kurang enam empat. Soang volumenya panjang. Bukan karena eh, soang suara natari bukan volumenya panjang. Ini analogi saja. Eh, bangkong eh, volumenya sarana tarik laut. Wemek, wemek. Teorinya mentah. Lalu apa lagi? Orai. Belum nasawak kawak. Ular, ular, ular. Bu. Lehernya sebadan badan. Suaranya gimana? Tommy praktekin gak pernah jadi ini. Allah karena lam yasa lam yakun kula yusibana. Semua sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kamu banyak merusak, ini efeknya. Bukan semata fenomena alam. Alam tenang-tenang saja kalau yang mendudukinya beriman. Ada ayat yang Arab walau anak ahlul qura aman wa takau lawatan alaihim barakati minas sama'i Kalau satu penduduk negeri beriman dan bertakwa lain musibah diberi berkah Mekah, Madinah, tinggali kersang dulunya, segera ayah ya nama. Indonesia tongkat kayu dan batu jadi tanaman, pren, kihwe mayar 2000, ngising 2000, iki ngising goceng. Gas ekspor, garam ekspor, impor. Jadi cerita saja. keep everything. Karena Al-Qurannya dibikin fiksi, dibikin tidak dipraktekkan, hanya dongeng saja sepertinya asatirul awalin itu dongeng-dongeng dulu hati-hati itu terjebak kembali ke Al-Quran karena kita beriman kita memetik musibah menjadi hikmah bukan itu mau taubatnya ubah cara berpikir wudhu sholat lain banget di podasan buuk di beremar buntu di behlan di beheng hati kufur ngerit adol lebih atas adol maka i al arab masih kelanjutan ayat yang tadi buka al arab sok pelajari akan aku datangkan secara tiba-tiba tsunami Aceh jam 9 waktu duha ayat ya di al arab Jepang bagala sudah tersinyal gitu. iman makan Al-Quran iman aman Islam selamat insan tertib disiplin mangga ya Allah dan selamat masuk menurut pandai kelang ngorok lima hari masih hirup karena belum punya dosa setelah Sunda saya datang serabang mami ke Beksa grup musik dong kabe saya mau ngajar serabang eh menang main musik kan dan si minang ningali ke tukang nah bisa kayak obak mau bisa saya penting jadi obak obak Ipan kalau disesatkan biji dia diceritakan dia nanti dengan teori There's not every minute practical life into the right of theory. Religion is all you agama jadi racun karena setiap detik, setiap menit teori hukum. Hati-hati. Awal The Big Bang Theory yang menyatakan bumi ini berasal dari ledakan. Untuk jawab Bu Immanuel Kant yang mengeluarkan teori The Big Bang itu siapa yang meledakannya? Kan kita jawab. Oh ternyata surat pusilat ayat 11 abad keberapa sebelum Big Bang teorinya keluar surat pusilat sudah masuk Al-Quran Sumastawa ilas sama iwahya duhon bahwa alam semesta ini berasal dari ledakan oh berarti Big Bang nyokot titiknya korupsi seperti teori Darwin manusia berasal dari monyet kita waktu di sekolah hampir satu jam saprak ngaji Quran aing gerido banyak kasih turunan monyet kalau monyet dulu sudah jadi manusia monyet ayeuna anak saha singling mata rantai yang hilang what about darling teori recording to Islam orang Singapura datang ke Bandung nanyakan bagaimana teori Darwin menurut Islam saya jawab ada benarnya benar secara evolutif tapi besar salahnya salah dari monyet di mana cina berpisahnya monyet yang di lemah ini kebun binatang atau in the zoo tuh orang nyamun monyet baheula geus jadi jelema ai monyet ayeuna anak saha cangcang 5 tahun anger repeh ya maka hati-hati bu dengan teori yang tidak diimbangi agama dan akhirnya Einstein ge hampir menyatakan masuk Islam karena dia explore tidak ada kekuatan kecuali kekuatan di luar diri otak itu terbatas maka hati-hati saya kurang suka lihat-lihat wacana-wacana yang menyatakan ini fenomena alam biasa jadi ngajak gini maksiat ya. hati-hati perasaan gak enak maka rek maca Quran itu kudu berlindung bisik nafsir ke salah oke okay, next terima kasih bukannya ini buat misalnya ada yang Tuh oh, nyananya mah. Kita teh nanya, mau mau ditanyaan mau diberi cincin gitu. Nyangke. Tuh yang di luar udah siap ya? Berarti di luar dulu ya, di luar sekaligus dua. Ustadz nanti setelah uh, ada pertanyaan langsung ditutup sama Ustadz siap. dengan doa. Nyonya lebih tubuh waktunya. ada by WA. Oh ya, ya. tinggal konfirmasi aja. Wow. Bu maju bu, mangga. Cek, halo. Halo, dulu sampai. Ada mau ngapain jibu? Munjes kiman jeng bakso kudu nanya. Ya. Yang nggak saya jus gue. Eh. Kena ah, ngopi seorang. Sok atuh bu buru buru imsak ah. Halo. Udah gini aja yang di luar pakai kertas. Uh Ya pakai kan yang saja. nonton banyak nih pemirsa di rumah dan penonton di studio. Oke ya, yang di luar pakai so, kertas saja nanti di rumah dimasukin. kirim SMS. Berarti yang di dalam aja nih, Iwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ayat. Mana mana? Iya, saya Saya ngobrol jeung Kak Imte. Aya suara banget. Saya siapa? Jadi murid dingki ya teh. Sok, Ibu maju sedikit. Saya jadi masuk ini Ustaz. Nah, nah gitu dong. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya masuk tapi jangan masuk ke hati ya, Sok. Saya dari komunitas Ibu Berbagi. Ibu Berbagi. Nanti Ibu. tanggal 4 kita ketemu di MIM. Ustaz. Alhamdulillah, Ibu Berbagi, subhanallah. Banyak kok eh, komunitasnya. kita komunitas cuma satu. Semoga konsisten dan meningkat Amin, kemana. Istiqomah. Insya Allah ya. Ustaz, doain ya Ustaz. Suami dibagi gak? Oh, jangan dong Ustaz. Oh, can kadinya berarti Nyesok sok pipaseun no, rek nanya non. Ya Ustaz, uh, saya cuma mau nanya gimana caranya menjaga keikhlasan kita. Kayak tadi ya Ustaz, Eh, sedikit-sedikit uh, kita upload di medsos gitu kan Ustaz. Yeah. Ini gimana caranya menjaga gitu ya Ustaz sementara teman iya ya dia begini kok saya enggak gitu loh yeah. Ustaz. Yeah. Itu cara menjaganya gimana supaya keikhlasan itu kan antara kita sama Allah. Siap. Yang tahu. Tapi kadang orang kan nyinyir gitu ya Ustaz. Yeah. Nah, itu aja tuh Ustaz gimana menjaga biar hati kita yang tetap ikhlas gitu meskipun orang pada Berarti ngomong. Paham. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga keikhlasan? Nyentong upload. Selesai. Sudah sok pertanyaan yang lain. Nyenya gara-gara ngupload jadi ikhlas nyantong ngupload. Setuju tidak? Sok semoga ibu bisa membagikan suami ibu. Kan dari komunitas berbagi ya. Juara bu pertanyaannya. Iya, gini, ibu kan nanya. Bagaimana menjaga keikhlasan? Begini Ustadz, kan kita komunitas ya Ustadz, kita ingin mengajak uh, untuk okay. yang lain berbuat baik juga gitu loh Ustaz. Okay. Innamal amalu niat. Pertanyaan ini sering muncul di kajian saya, bagaimana kita ikhlas dalam beramal. Surat Fatir 3529, infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Terang-terangan untuk memotivasi orang, aman-aman saja kalau niatnya lurus sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Ibu punya kegiatan berbagi. nyesok sok we keur batur mah. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Makanya kalau ada yang nyir-nyir, antepkan. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Saya bekerja bukan karena orang itu. Saya berhenti dakwah nggak semenjak itu. Enggak, ada lain karena maranehna. Mereka berkepentingan. Yang geus ada teudunan antepkan. we. Antepkan kalau, ya Ustaz. Kenapa Bu? Antepkan we. Antepkan, tong dipayahan kayaknya payah sorangan. Ibu nggak doa ya Allah kalau dia masih baik untukku simpan dia di sisiku kalau mereka tidak baik untukku simpan dia di sisimu nge santep ke tong riwe tong hewir inna ya. solati wa nusuki wa mahye wa itu kan tafsir ikhlas ikhlas itu bukan di mulut ada nggak surat al ikhlas aksen ikhlas di al ikhlas Wallahu ahad Allah subhanahu wa ta'ala Tuh, oh, beda alfil. Alam taro kayu fawa ala robu bi ashabil fil disebut Allah dapat tiada abil habi watab. Kalau ikhlas sudah sinyal bahwa ikhlas bukan pekerjaan mulut. Kalau kita ikhlas mau show off juga. Saya infak 2 juta lain sombong. Kalau letik 2 juta mah dibanding 1 miliar mah. Kurang ikhlas tong ditulis hamba Allah. Tulis hamba Allah. Jadi sebut ke narana. Pas Jumatan diumumkan, Terima kasih hamba Allah yang sudah menyumbang 10 ribu. Gede umumkan teh oh Noel. Ya? Nyata hamba Allah teh sa. Aing mana. Riwa teh. Riwa. Nggak cicing-cicing. Kurang maniatna karena Allah. Lu mau ngomong apa seralu lu. lempeng we. Jika kuda cuek aja lah. Nabi kapoho di calana cuek aja. Itulah Bu juara Bu ya. Thank you inspirasi banget pertanyaannya. Next. Sok nu deket we tetangga. Itulah. Sudah yang depan. Bu sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isan dari Arca Manik jauh nih Isan tetangga. Terus kemana? Ryan terus. Uh -uh kusabab mengidolakannya mm didengarkan tuh karena cintanya sama yang diidolakannya tangkep harewasan la ilaha illallah Sikahurai jawaban saya hati-hati lain -hati. Kalau seseorang cintanya sudah sama dengan kepada Allah itu musyrik, maka ingatkan tiada Tuhan selain Allah. Ibu mencintai suami berlebih musyrik, Bu. Ini fakta. Saya tanya, ibu sayang sama suami? Suami wafat ikut nggak? Kenapa nggak ikut? Sadar Ustaz suami tenu Allah makanya jangan berlebih. Dah suami wafat, mah ibu nggak ikut. Saya tanya, suami wafat. Ibu rek kawin deh mah. Sok ngomong mah di beja-beja. <laughs> Kan edek. Tah matak bapak mau kawin deh kawin deh udah ya ge Ngan nungguan orang maut Kan pengkhianat berarti. mau orang maut mah kawin deh dengar orang kene. Oh, pas kawin malam pertama sahanu datang. Curik salaki. mana kawin, ha? orang bahulam maut gara-gara yang kawin dicarek ku maneh. Enak orang maut mana kawin, mana egois sare di Naranjang menang anyuk aing di Kolombia ah ah mau tenang kawin oke awas ini macara cinta menyayangi mencintai lebih ke artis ke ustad genges temenang kan nabi juga nabi marah itu namanya ta'asub di aro irjal mengkultuskan itu nggak boleh di ilmu tauhid itu nggak boleh berlebih maka Umar menebang pohon yang biasa dipakai berteduh Rasul lalu orang berteduh di sana tuar, mana mana nyuhan berteduhnya sudah niatnya beda. Ada suatu mitos di sana. Nah, enak ka idola diingetan riweuh kadon Malik nyerang antepkeun we. Isiki saja la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Ibu suami bukan ilah, ibu tong GR ketika ibu diberi nafkah ku suami eta ti Allah lain ti suami. Tak mun suami telat mere nafkah, paok langsung tina dompet. Amun ngamngep jawab badai anak titipan Allah gitu setuju bu setuju nah abun tuh si bu mah beda wae eh. ke mun suami telat miken amanah kan doraka suami maka cokot kreatif badai anak pan Allah teke ibu tong ngambek mun suami urang dicokot batur ge teke titipan Allah palingan si ibu tuh setuju dan paham oke okay? jadi sudah, tawas bil hak kamu sudah ngasih tahu, wa tawas bis sabr. Jangan bosan ngasih tahu. Sampai dia akhirnya, oh, dakwamu kudu sabar. Tawasau hak, sampai sampaikan bahwa itu salah. Wa tawas bis sabr, sing sabar tong dihakimi. Mungkin dia belum paham, mungkin dia kurang peka, mungkin dia sedang fokus menikmati apa yang disukainya saat itu. Tikung di sepertiga malam namanya ya Allah berikan dia hidayah, itu lebih aman. Setuju? Next, once more. Kenapa? Hmm. Sok ya kan MC. Ya di dalam aja yang di dalam aja. Sok sok ibu mau nanya. Sok. Ini si ibu dulu. Bye si ibu bonus. Ya bye bye. Si, terus yang diarah balik nak. Sok. Lu ngelehan KW mah, mah selalu benar. Sok bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya agak sedikit parah nih karena saya nggak dikasih jadwal dia padat katanya. Yeah. Padahal majelis saya mengundang dia padat jadi ya udah deh saya nanya sekarang. Istri saya, istri saya juga udah jarang kena jadwal. Iya makanya. Uluhan saya, Oke Oke okay, oke okay, sekarang saya mau nanya ya. Siap. Begini uh, Pak Ustadz, ini hikmah dibalik musibah ya. Terkadang kita berpikir bahwa musibah itu selalu yang tidak mengenakan bagi kita. Itu seolah-olah musibah bagi kita. Siap. Kan kenikmatan itu kita lupa bahwa itu juga musibah. Uh, sekarang ini Pak Ustadz, saya kan di komunitas pengajian nih ya, Pak Ustadz juga pasti tahu lah ya, sering ketemu muka saya mungkin ya. Cuman Pak Ustadznya nggak ingat aja. Saya jarang... Kalau saya tunjukin fotonya mungkin ya pasti ingat. Begini Pak Ustadz. Ketemu ibu mah di doa. Ya, sekarang begini, pengajian di mana-mana ini booming nih ya. Iya. Komunitas-komunitas ibu-ibu ini banyak banget majelis taklim di mana-mana. Uh, itu suatu bentuk bahwa ibu-ibu zaman sekarang itu pada hijrah nih ya, pada hijrah Uh, sekarang yang jadi pertanyaan saya uh, karena saya juga masuk dalam lingkungan tersebut uh, seolah-olah dalam hijrahnya ini mereka sudah kembali ke jalan Allah gitu. Seolah-olah tidak ada masalah dalam lingkungan. Tapi setelah saya perhatikan Pak Ustadz, banyak persaingan-persaingan dalam sesama majelis taklim gitu ya. Saya tidak menyebutkan karena ya itu kode etikanya ya. Tapi uh, yang saya rasakan kok sepertinya umat Islam ini seperti di, lagi diadu-adu gitu. Ah, nggak uh, tahu kita nih ya, kayak ini fenomena yang tahun baru aja nih yang baru-baru ini lewat ini Pak Ustadz ya. Sekarang kan nggak begitu rame nih di jalanan ya, karena kami uh, sebagian komunitas sudah pada ngerti dan pada paham bahwa itu memang tidak boleh diikuti oleh kita karena kita bukan contoh Rasul seperti itu ya, mesti ke jalan, tiup trompet, nunggu jam kosong-kosong, tidak seperti itu. Pertanyaannya adalah? Ya, pertanyaannya begini. <laughs> Pertanyaan begini Pak Ustadz. Durasi, durasi, durasi. Iya dengerin. Yang lain nanya curhat? Enggak, enggak curhat. Yo. Ini, ap, kami ini enggak sadar Pak Ustadz bahwa kita ini sedang tauhid kita ini sedang diobrak-abrik nih. Padahal banyak-banyak orang hijrah ini banyak sebenarnya. Hmm kok kita nggak nyadar gitu bahwa tauhid itu lagi diobok-obok sama mereka. Nah iya. itu gimana nih Pak Ustadz cara menyingkapinya orang-orang yang membelokkan kita yang udah di jalan yang lurus ini gitu. Siap. Terima kasih itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya kasih jadwal dong. Siap. enak panjang. enak pendek. Apakah umat Islam nggak sadar bahwa dirinya sedang diobok-obok? Ya. Ya nggak sadar. Solusinya, ibu sing sadar. Tong ngikutin nuloba. Pakai dalil saya. Lihat surat Al-An'am 116. Ibu jangan terjebak. Ibu benahi aja. Tak. Nanti akan Allah pertemukan dengan yang sefrekuensi. Ada di Al-An'am 116 boleh dibantu biar sayanya nggak fiktif. Karena nanti viral lagi. Ustadz Demasantren ngomongnya sanggenah nata ayat nata. Barang siapa yang mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, dia akan keluar secara perlahan dari jalan Allah. Hijrah bukan tren, mektok, ametu fiktif jawabannya. 116 baca MC, gawe-gawe. Tuh di berajus jus, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, Ibu tenang ngedenger jawabannya. Karena fenomenal banget ini, terus. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang ini, Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hmm. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. HPD. Ya, Jadi ibu masuk ke komunitas manapun jangan terjebak dengan perilaku mereka. Orang mah hijrah karena Allah lain karena riweh jadi ngurus KTP hese, ngurus kartu keluarga hese, naik ngurus urusan batur bet gampang. Ibu sudah sadar lebih dulu, ngestong capek ke urusan batur. Nu no, penting ulang-ulah gitu. Karena fenomena akhir zaman, umat Islam bakal banyak, tapi seperti buih yang ada di lautan. Berbusa, badag, tapi tidak punya tenaga. Sebab apa? Kebedunya wakarhitul maut. Awas, catatannya sederhana Hijrah bukan gaya hidup, hijrah adalah konsekuensi. Jangan merasa beriman kalau belum uji. Saya mah kemarin bersyukur dapat musibah itu wajibullah, jadi saya lebih banyak belajar, lebih bijak, lebih arif. Untuk suka nyalahkan, saya minta maaf sudah. Hater loh loba, nampi lepas. Nu bahaya mah merasa benar, merasa bersih, merasa suci. Nah ini yang terjadi, maka saya hargai banyak orang yang nyir-nyir. Eh, ah, ngararaji weh kelakuan. Saya bela. ngaji weh kelakuannya juga gitu. Kebayang temen temen ngaji mana di dahar ya, Harus bijak dong. Udah mau tutup aurat ke masjid. Saya hargai. Maka kata siapa? Ustadz yang di Youtube itu. Kamu masih jinah, kamu sholat. Kamu masih makan riba, kamu sholat. Harapannya dengan kamu terus sholat, jinahnya berhenti ribanya berhenti. Jadi nggak ada kepentingan wakafah bilahi hakimah. Cukup Allah saja yang menghukumi. Kita nggak ada hak untuk masuk ke wilayah judgment punishment. Setuju? Biarkan orang mau berkata apa. Muncik dewa mah. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Kayak nanti para seawe. Ya, terus ada di lagu anak nak Mau bilang cinta tapi takut salah. Antep kan weh dapat hidayah dapat hidayah nggak yang penting menang hidayah jadi mau capek gerak mending jumba daripada mikiran batur mah satu lagi di hadapan Borma Bima siap sok sok pakai sangu ya pakai sangu lah atau pakai mik sok dari mana mas Jo jadi kita jadi kita kapan kita jadian tenang salam dulu dari mana Sok. Hanya angges asa kcs mah. Ira mere duit ah. Sok. Ustaz. Sok, euy loba kieu. Sok bae, sok. Nah, teu ngonang sih teh. Nyaho berkeluarga we. Terus kumaha mang kumaha kumaha. Hmm, panjang deh jika si ibu tadi. Oke lah, nanti subuh gitu malah. Tuh kedua aneh ya, non. Hmm, tuan memajikan. Terus si pamajikan teh di teta asup itu tanya. Hmm. Kadi cina kalebet. Padahal saya terkenal gitu yang si babaturan eta naik nya. Hmm. Ta ke <laughs> pas itu mah biasa we gitu nya. Di iya ku pamajikan. Tapi saya mah hari-hari we si naik eta sugan kumaha gitu nya kasih hmm dan nya kumaha gitu nih saya bahasa itu, terus terus pas nak, ku saya tadi cek HP nate hmm. cek ningali WA mana simpulnya hmm. dan ada rada amok gitu nya majikan teh nya terus oh bu rek naon cenanya cek pemajikan. ningali lah nu tadi saha gitu nya hmm. ya biasa memetimah. mah hadir yang ngangkat si pamajikan teh si pamajikan teh terus ah tenang kan baliknya mau emosi kan saya tanya emosi Angges, oh, dek direbut eh saya dipaksa tuh dia teh direbut si handphone teh si handphone teh nah nah, nah, nah, nah, nah, nah, direbut tak direbut terus saya tanya di, di pelong ayah si hanya si etate si lalaki etate ayah cetanana pas di iya nges ayat kan ayat dua gitu si cetan dengan ayat dua luka nggak dihapus luka kumanya nya sudah nama dihapus gitunya terus saya tadi takkan ka istri teh sok nawan tadi si lalaki eta maksudnya nawan tadi ya sugan kumaha ka orangnya sing teh pas saya te si istri saya teh nya te ngaku aja gitu nya nya ulin lah sebatas kebaturan gitu nya saya ngomong nafsu saya teh kabur eh, nafsu baik, baik, gitu bukan, anda bukan kabur aja baik baik aja baik kan. tahu umur mata apa sok sok sok cina ngemplong sok sok sok kolot mah kudu bijaksana sok <laughs> kalau mah daing lagi tengah dengekeun Sok terus terus. Terus ku masih pamajikan teh. Nafsu kan saya kasih pamajikan. Terus ku saya disekek si pamajikan. Baik, baik, baik. Kabawa nafsu tan. Baik dah pamajikan. Kabawa nah. nafsu. Terus. Sok sia ngomong cintanya ngomong sia cintanya. Saha eta? Ya, uh. Tengah kuae. Kan untung ku saya. Nggak dicekeknya tengah kuae. Saya bisa nahan gitu ya. Tah, ayo nate nepi di kamar nepi ke ayo nate pasti kene pasti ya. eta kejadiannya apa minggu ayo nangkes poin naon nah nu jadi masalahnya adalah tak enak saya hayang halus deh gitu jangan pamajikan kumaha carana gitu yang solusinya guys tong keprokan dalain japati guys paham paham gampang jawaban nama balik ke imah neng kemarin kan AA nyekek neng nah, akhirnya giliran neng nyekek AA no penting neng mulak buka tulak So. biasa nah rumah tangga mamang ngan tetep contoh ucapan aku mah oh kelak kelak kieu emang serius terus kumak jadi kumaha gitu saya teh kudu ngomong kumaha saya nggak dijelaskannya di Nakurana kan bahwa si pemajikan itu temenan tanpa seizin suami memakai apa ke rumah gitu nggak dakwahan nanya nah enak aja dia diseret karena nafsu dicekek enak terbalik seberapa poin eh? dua poin tak kuat <laughs> hayangna kumaha hayangna ya Nya kumaha kitu solusina? Ya balik. Aing minta ampura. Dan jadi masalah nama lain mama tanana nyekek didinya. Mas balik minta ampura. Terus simpan balik minta ampura, selesai. Gentle, the real man balik. Mau buka baju. Ngambek kene buka celana. Ngambek kene jogedan ning dah ulah saruana maksudnya nggak nggak nggak ulah saruana balik balik balik ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah. untuk balik sare di dia kan kayaknya diusir ku DKM balik balik balik selesaikan aslihu baina akhwaikum Nah masalah selesaikan. Dong ditunda-tunda karek dua poe, sebenarnya batasannya tilu poe, tapi nggak kuatnya balik. Oke, okay, masih ada nih dua lagi ya. Sudah terlalu malam endah uh, rancak toka dia nah kita pakai buka tulang neng ya ah, buka hadiah buka bando, as ustad was apakah bisnis penjualan yang sekarang banyak dilakukan yang mengambil keuntungan disebab, disebut riba Apakah penjualan yang sekarang banyak dilakukan yang mengambil keuntungan disebut riba? Dan apakah jika riba akan menimbulkan musibah yang tidak terasa dalam kehidupan dan akan mengurangi amalan-amalan hidup? Jelas hukum riba mah tapi ini awalnya apakah eh, penjualan yang sekarang banyak dilakukan yang mengambil keuntungan itu disebut riba? Penjualan yang mana? Ya ada, ada keuntungan mah besar-besarnya ais makat mah dan Nu Nubahaya mah menentukan si penjual dengan dicicil dianjukan tuluy persentasenya tidak disepakati karena butuh dicokot weta kayak khusus bab riba mah riba strong ribet banget stres tak tertolong cuma kajana harus khusus apakah ada efek ke yang terjadi sekarang musibah bisa jadi kan ini suatu dilarang Allah lalu dilanggar ayat satu hadis yang memakan riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandung Assalamualaikum Pak Ustadz saya Hani, saya ingin bertanya gimana sih caranya buat kita anak muda biar istiqomah dalam masalah cinta. Nah, istiqomah cinta. Assalamualaikum Bang Epi, gimana pendapat Bang Ustadz tentang menjual belikan ayat dengan harga murah? Oke, yang pertama dulu dari Teh Hani. Bagaimana saya supaya istiqomah dalam cinta? Ya, karena Allah, ulah karena kasep karena benghat kalau miskin berarti ditinggalkan kalau karena ganteng tidak gor salah kina karena aspal berarti ditinggalkan mencintai yang istiqomah itu karena Allah selesai bertahan itu karena bertuhan istiqomah kan bertahan ya bertahan itu karena bertuhan mengeluh itu karena tidak meng Allah engkau bercintanya lelah karena engkau bercintanya tidak lillah sok luruskan niat mencintainya karena saya itu karena Allah karena oleh-oleh karena atau karena oleh-oleh yang kedua, Assalamualaikum Mang Epi, Waalaikumsalam Mang. Gimana pendapat Mang Ustad tentang memperjuangkan? Nah ini, saya suka kesinggung dari yang DM butuh jadwal saya pada Tumaros Punten. Dupi tarif Ustad Epi Sabara, Saya udah tahu ayatnya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Jangan kau jual ayat-ayat Allah ini dengan harga yang sedikit. Tahu tafsirnya? Bayar sing mahal. Kalau menghina ayat tentu jangan kau jual dengan harga yang sedikit. Lu saya pasang tarif itu pantas teteh. Lu saya pasang tarif rugi sejam 50 juta, rumah mereka naik 1 juta. Jadi enggak keluar tina zona eta itu mana wakil? Kalau kayak sejam berapa? Mata saya nggak seluruh di dua jam ya. Kayak nona truk. beri tambahan mah. Terus kudu mayar deh. Ya. Jadi nggak boleh jual beli ayat itu. Kurang mah butuh amplop, butuh isi. Oh ya, ini bocoran nih. Benernya sedikit sharing. Udah saya teh kikian teh lain ke sorangan. punya yatim tahfidz 10 di rumahkan di muajirin. Saya besok tanggal 14 dari 5 orang sampai 200 orang. Saya terima kasih. Terima kasih kasih. 10% ke rumah, 90 saya bagi janda, duafa, mu'alaf, yatim. Itu yang menghidupkan saya sampai hari ini. Iznillah. Jitong diwe. Lima merente. Diwehnya. Ya, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, masalah pendapat mah tergantung pendapatan. Nah tadi kayaknya, kesah. Temenang jual belikan ayat, Gak boleh masang tarif. Ntar saya suka singgung, saya eh, ngaji mengaji yang penting benang tanggal, nah sama kegangnya ya Saya pernah diundang ya, setahun orang ngajuin ustad budak mung disunatan mung ceramana teu depi api ceurik aing orang itu coba duit, maka bayang teh haji beungan gitunya da ngajukeun ge setahun teleponan ustad hoyong naon sok pernah disiapin di mana nu hajatna teh kaganggu bararampah teh enggak bikin deh, Lina. sok jadi lain itu masalahnya ini yang kemudian memicu fitnah. Saya gonta ganti mobil, KB mereknya Jakalo datu boga mobil mah aslina Eta ti jamaah nu balager tan pakai mobil urang. Tan sama motoran tan motor urang. Eta mah janji Allah yang mana? Yang kemarin tan oprod yuk. Contoh ini ya. Keteresep ke gunung hiji waktu nawe, kedua awakna can ngijinan, terus jadwal loba. Mun kes sama motoran di jalan. Adalah dengan lembut hati kayak sekedar. Ustaz kenangan motor nawe. Sama Rasli, kan sukses dunia mah revolha Haji Harley Hammer nya Hammer ngeus Haji ngeus tinggal naon ya Harley itu kenangan sportster tahun sobra yang penting karena mun fat boy atau road king saya juga remeh na tongong nini nini motor gede awak sedekil oh nyangga saya tunggu sat menggrib aja dulu berjamaah beres sholat Ustaz motornya lagi diantar ke sini motor 200 juta lumayan akadnya pakai yang lebih Bejar memang lain orang tapi seetik milik lo rezeki nya nikmati wetnya nya ayeuna nu nanyakeun tarif dibejakeun anggar merena tuh kan ruji <laughs> siate teh ongko nanyakeun tapi teu diindahkeun nggak jempling ngaji mah ngaji antrikeun jadwalna di mana wae pasti datang salah sehat kata di orang Majalengka saya DP lah, emang naon itu barang cicilan <laughs> kasus yang kemarin nih saya diurunkan jadwal nu masuk manajemen sebelumnya karena main DP dijual per jam hati-hati saya tetap berjalan dakwah kemarin eta ya, eh intinya ho sampai suka bumi beberapa titik Ustaz katambi itu atau sakit nah waktu itu udah nangin sakit oh besok Allah dibuka jadi tesian saya mah dan rumah hal di nahir mah jujur gimana pendapat Ustaz tentang jual beli ayat temenang ya temenang Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Berarti bayar sing mahal. Matak mun amplop na goreng kau paling diberi hadis dok? <laughs> mun amplop na alus nusara rohi. Kan jadi gitu akhirnya. Betul tidak? ya tong diulah. Nges puting ngaji puting ting tetep pantas. Ngaji hahaha sholat subuh keberangan. Ya ke orang dicarekan ku Allah Ya ibu pertanyaan apa yang penting eh, tadi? Mestinya kita selesai ya. Sudah ah, kita selesaikan secara adat. Yuk ngadoa ah, biar terhindar dari musibah. Astagfirullahaladzim. Sok istighfar ah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha ilahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sok. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu min al Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunanna min al Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah wa min sahatika wa Allahumma inni a'udzubika min muzillatil fitnah wa min muzillatil musibah Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin rabbana afrik alina sabra wa tawafana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah ada benda. Saya doakan khusus untuk Ibnu Sina, semoga masjid ini luas tempatnya, penuh jamaahnya. Berkah, maghfirah, karunia berkumpul semuanya di sini. Doakan saya selalu sehat karena tugasnya semakin berat dan panjang. Semoga kita dilindungi dari fitnah-fitnah yang menghambat dakwah kita. Bermohon kepada Allah semoga kita semua wafat dalam kesyahidan. Itu saja. Boleh saya menutupnya dengan pantun? Boleh. itu situ melikopea sewa <laughs> Ayat tomat, ayat putih, tamat, ei. Kasege pondok, kasege panjang, pak ambrokna nadi cisitu, lain ponok pondok teh yang panjang, apal amplop nangan sakitu. <laughs> Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang manding aja ceramah nanti di panjang panjang ame urang diondang di Kulu kali ada astagfirullahaladzim walakum walapuminkum. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya ini jangan lupa bahagia. Jangan lupa berwudu sebelum tidur. Bangun sholat malam. Mulai mempeng 2019 masih belum lama. Jadikan tahun ini tahun jaga wudhu, tahun sholat malam, tahun rawatib, tahun duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.